Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembicaraan kita dari daras al-usul thalatha tiga prinsip yang sangat mendasar dalam pelajaran agama ini yaitu ma'rifatullah mengenal Allah wa ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dinil Islam bil adillah serta mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Berkaitan dengan mengenal Allah kita telah melalui pembicaraan yang pertama tentang pertanyaan man rabbuk, siapa itu robmu Kemudian yang kedua juga telah kita bicara tentang bima arafta rabbak. Lalu dengan apa Anda mengenal robmu Insyaallah kita akan masuk dalam pembicaraan tentang yaitu warabbu huwal ma'bud. Bahwasanya Arab itulah al-ma'bud. Artinya yang berhak disembah adalah yang memiliki rububiyah. Dalam hal ini tidak ada pemilik rububiyah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pemilik kesempurnaan sifat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hanya Allah yang layak untuk disembah. Selain Allah tidak layak untuk disembah. Karena selain Allah tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rububiyah yaitu Allah sang pencipta yang menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, mencukupi segala kebutuhannya dan Allah yang memiliki kesempurnaan sifat maka hanya Allah yang layak untuk disembah. Sedangkan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Oleh karena itulah Allah menegaskan dengan ungkapan dzalika bi annahu dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak dan sesungguhnya selain Allah adalah sesembahan yang batil. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mendapatkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia hanya menyembah dirinya, Allah menggunakan dalil bahwa hanya Allah yang memiliki rububiyah. Dan selain Allah tidak memiliki rububiyah. Maka di sini ketika beliau mengatakan wa rabbu huwal ma'bud wa dalilu qawlu ta'ala adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala sama'a bina'an wal arda firasha Wa anzala minas sama imaan. Fakhraja bihi minas samarati rizqalakum. Fala taj'alu anda dan wa antum taalamun. Ya Yohanna nasu rabbakum. wai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan tentang siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Ar-Rabb Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Allah yang telah menciptakan kalian dan Allah pula yang telah menciptakan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala semata kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah rinci lagi siapa itu Allah Rabb kalian? selain Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian Alladhi ja'ala lakumul arda firasa wassama'a bina'a Dialah Allah yang telah menjadikan buat kalian bumi sebagai firash, bumi sebagai hamparan, dan langit sebagai bina, sebagai atap. Di atas bumi kalian menetap, bertempat tinggal, tanpa ada goncangan-goncangan, tenang dengan kokohnya bumi, dan Allah jadikan langit sebagai payung, sebagai atap yang menaungi kalian. Wa angzala minas sama imaan Allah pula yang telah menurunkan air hujan dari langit. Yang dengan air hujan itu Allah akan keluarkan tetumbuhan. Yang tetumbuhan itu rizqalakum sebagai rezeki bagi kalian. Buah-buahan yang Allah berikan kepada kalian yang Allah tumbuhkan dengan air, yang Allah turunkan dari langit, itu semuanya rezeki bagi kalian. Lalu Allah tegaskan, "Fala taj'alu lillahi dan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Sedangkan kalian tahu apa maksudnya sedangkan kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pencipta yang menjadikan bumi sebagai hamparan buat kalian, yang menjadikan langit sebagai atap buat kalian, yang menurunkan air hujan dari langit, yang dengannya Allah tumbuhkan tertumbuhan, yang Allah jadikan sebagai rezeki buat kalian. Ini semuanya hanya Allah yang melakukannya. Tidak ada selain Allah yang melakukannya. Maka jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah sedangkan kalian tahu. Allah tegaskan Ya ayuhan nasu butu rabbakum. Wai manusia sembahlah Allah Rabb kalian. Fala taj'alu lillahi dan dan jangan kalian jadikan Allah jangan, dan jangan kalian jadikan sebagai Allah tandingan-tandingan karena kalian tahu bahwasanya semua yang melakukan penciptaan menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai uh, atap, itu semuanya hanyalah Allah SWT. Tidak ada selain Allah yang melakukannya. Maka di sini Allah yang berhak untuk disembah dan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah selain Allah tidak berhak untuk disembah. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bila mengatakan al-khaliqu li hadhil asya al mustahiqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini yang berhak untuk disembah. Artinya selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak menciptakan apapun maka tidak berhak untuk disembah. Ambillah satu contoh di antaranya ayat Allah yang Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah padahal mereka itu la yakhluqu syai'an. Tidak menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun. Bahkan mereka itu makhluk yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran. Dan mereka itu tidak punya kemampuan apapun untuk memberikan pertolongan. Wala angfusahum yang surun. Bahkan untuk menolong diri sendiri pun mereka tidak mampu. Allah tegaskan bagaimana mereka disembah. Mereka itu nggak layak disembah. Karena mereka itu tidak menciptakan, mereka tidak mampu menolong para penyembahnya, bahkan menolong dirinya pun tidak mampu. Maka mereka sesembah sembahan yang palsu yang tidak layak untuk disembah. Para ulama kita mengatakan ada satu ayat yang ayat ini merupakan alasan yang mencabut kesyirikan seakar-akarnya yang tidak ada sedikit pun alasan yang membenarkan orang menyekutukan Allah Subhanahu wa yang mereka sembah selain Allah itu satu la yamlikuna misqala dzarrah fis samawati wala fil ardi mereka itu tidak memiliki apapun yang di langit dan yang di bumi walaupun hanya sebesar semut hitam walaupun bagian yang sangat kecil dari langit dan bumi bagaimana mereka disembah satu yang kedua boleh jadi mereka itu tidak memiliki tapi mereka punya saham. Berserikat dalam kepemilikan, punya saham. Allah pun katakan, "Wa ma lahum ma min syirkin." Mereka itu dalam hal kepemilikan langit dan bumi juga tidak berserikat dalam kepemilikan. Oh, mungkin mereka tidak memiliki. Oh, mungkin mereka pun tidak punya saham. Tapi mereka ini berjasa dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau eh, manusia menyembah dia itu masih layak karena Allah membutuhkan mereka karena mereka punya jasa dengan Allah. Apa kata Allah? Wa malahu minhum min dhahirin. Mereka pun tidak berjasa apapun bagi Allah Subhanahu taala. Tidak ada yang mereka butuhkan apapun dari Allah Subhanahu taala. Allah tidak butuh apapun dari mereka. Oh mungkin mereka tidak punya, mereka tidak punya saham, mereka tidak dibutuhkan Allah. Tapi mereka punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Bisa memberikan syafaat. Allah katakan, Wala tangfau syafa'atu indahu illa liman adhinallah. Tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Habis sudah. Alasan orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sekutu sehingga satu-satunya yang layak disembah hanyalah Allah. Maka benar kata Allah, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka menyembah selain Allah? Maka alangkah sesatnya orang yang menyembah selain Allah. Layak pula Allah membuat tamsil mereka itu seperti al-ankabut. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a Kama salil ankabut ittahadat baitan. Wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabut laukanu yalamun. Syirik itu rapuh serapuh-rapuhnya. Maka mereka tidak memiliki hujah apapun yang membenarkan perbuatan kesyirikan mereka. Insya Allah akan kita lanjutkan pembicaraan kita pada pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.